Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan amalan hati. Kita sedang membahas khusyuk. Pertemuan terakhir kita membahas tingkatan-tingkatan khusyuk. Sekarang kita masuki jenis-jenis khusyuk. Khusyuk itu ada dua jenis, dua macam. Pertama oleh iman. Khusyuk iman. Khusyuknya orang-orang mukmin. Ini khusyuk yang hakiki. Khusyuk yang asli. Khusyuk yang original, bukan imitasi. Apakah khusyuk iman itu? Wa huwa qalbi lillahi bita'zim wal ijlal wal waqar wal mahabah wal haya' fayankasirul qalbu kasratan multaimatan minal wajal wal hub wal haya wa syuhudi ni'amillahi wa jinayatihi huwa fayakhsha'ul qalbu la mahalata fayatba'uhu khusyu'ul jawarih khusyuk iman adalah khusyuknya hati kepada Allah dalam bentuk mengagungkan Allah memuliakannya tentram ketika komunikasi dengannya selalu malu kepadanya hati pun diliputi rasa takut rasa cinta rasa malu dan selalu mengakui seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dan tak lupa mengakui kejahatan-kejahatan dirinya kekurangan-kekurangan dirinya dalam menunaikan hak Allah maka inilah yang disebut dengan khusyuk yang hakiki Lalu kekhusyuan hati tersebut diikuti oleh khusyuknya anggota badan. Jadi khusyuk yang hakiki itu dilakukan oleh hati. Berupa hatinya diliputi oleh sikap pengagungan kepada Allah, memuliakan Allah, malu kepada Allah, takut cinta semuanya berpadu dan selalu mengakui nikmat Allah setiap detik kepada diri yang tidak mungkin dihitung tapi di sisi lain dia menyadari banyaknya kekurangan dalam menunaikan hak Allah banyaknya kejahatan yang dia lakukan kepada Allah baik kejahatannya berupa mengabaikan perintah atau melanggar larangan. Itu hatinya demikian tuh. Lalu diikuti oleh anggota badan. Anggota badannya juga khusyuk, tunduk, patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Itulah khusyuk iman. Kedua, khusyuk an-nifaq khusyuk kemunafikan khusyuknya orang-orang munafik apakah maknanya huwa khusyu'ul zahiri duna muwata'atil batin fayabdu 'alal jawarihi tasannu'an wa takallufan wal qalbu ghairu khashi'an Khusyuk orang munafik adalah kekhusuan yang ditampakkan hanya pada zahir tidak menjadi cerminan dari kekhusyuan batin. Batinnya tidak khusyuk. Tapi lahiriahnya, perbuatannya, anggota badannya, tingkah lakunya berakting sebagai seorang yang khusyuk dia menampakkan kekhusyuan sekedar bersandiwara padahal hatinya tidak khusyuk ini penjelasan tentang dua jenis khusyuk diterangkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Ar-Ruh jadi ketika seorang manusia memaksa-maksakan diri mengaplikasikan kekhusyuan hanya dalam aspek lahiriah anggota badannya tapi hatinya kosong dari kekhusyuan maka inilah yang disebut dengan khusyuknya orang-orang munafik berkata sebagian ulama salaf dari kalangan sahabat. Ista'idhu billahi min khusyu'in nifaq. Berlindunglah kalian kepada Allah dari khusyuknya orang-orang munafik. Faqila lahu dia ditanya, "Wa ma khusyu'un nifaq?" Apakah yang dimaksud dengan khusyuknya orang-orang munafik? Dia menjawab antarul jasada khasyian wal qalbu laisa bi khasyi. Engkau lihat jasad orang itu seperti khusyuk padahal hatinya tidak khusyuk. Riwayat ini bisa kita temukan dalam kitab az Zuhad susunan Imam Ahmad. Juga dalam kitab Syu'abul Iman susunan Imam Al-Baihaqi. Ini ucapan Abu Darda radhiyallahu an dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagian ulama ahli hadis ada yang menyatakan bahwa hadis ini riwayat ini marfu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wa Inilah khusyuknya orang-orang munafik. Umar bin Khattab radhiyallahu an suatu saat melihat ada seorang laki-laki yang menundukkan lehernya di dalam sholat sampai tunduk melebihi dari kewajaran. Di dalam sholatnya dia sholat dalam keadaan demikian. Berkatalah Umar bin Khattab kepada orang itu, "Ya sahibar raqabah, irfa' raqbatak. Laisa al-khushu' fi riqab, innama al fil qulub." Wahai pemilik tengkuk, pemilik leher, angkat lehermu. Karena sungguhnya khusyuk itu bukanlah di tengkuk, bukanlah di punduk, tapi khusyuk itu hanyalah terdapat di dalam hati. Ber, uh, itu riwayat dinukil oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, "Kana yukrahu ayyura ar-rajulu min al-khusyu' akthar mimma fi qalbihi." Dibenci, dimakruhkan seseorang terlihat fisiknya, raganya, badannya khusyuk melebihi kadar kehusuan hatinya. Kadar kehusuan hatinya sedikit tapi ekspresi wajah, ekspresi atau gestur tubuhnya menunjukkan seperti amat sangat khusyuk padahal hatinya tidak sekhusyuk itu. Itu dibenci oleh para ulama. Perkataan Fudail bin Iyad ini pun dinukil oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Ketika Imam Ibn Qayyim menjelaskan jenis-jenis tangisan. Tangisan itu ada beberapa jenis. Di antaranya kata beliau, wathamin, jenis tangisan yang kedelapan. Bukaun nifaq yaitu tangisan orang-orang munafik. Wa huwa an tadma'al ain wal qalbu qasin fayudhiru sahibuhu al khusyu' wa huwa min aqsan min aqsan nasi qalba. Tangisan orang munafik itu maknanya adalah air matanya meleleh. Matanya basah, mengalirkan air mata padahal hatinya keras dia menampakkan kekhusyuan dari aspek wajahnya ekspresi wajahnya padahal hatinya sekeras-keras hati manusia ini juga dinukil oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibadah ada ulama-ulama yang memandang atau melihat seorang yang khusyuk badannya dan kedua bahunya. Badannya tertunduk, bungkuk dan kedua bahunya pun ditekuk ke depan. Ditegur oleh para ulama yang melihatnya, "Ya fulan, al khusyuk hahuna wa asyara ila sadri wa laisa hahuna wa asyara ila mankibaihi." Hei fulan, Khusyuk itu di sini nih, sambil menunjuk ke dadanya dan bukan di sini, sambil menunjuk ke kedua bahunya. Ini juga riwayat dinukil oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Ada satu riwayat yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu melihat ada orang yang berjalan secara loyo, bungkuk, menunduk terus. Lalu Aisyah bertanya, "Kenapa orang itu berjalannya seperti itu?" Lalu dijawab, "Nusak." Nusak itu maknanya ubat, dia ahli ibadah. Sampai dampak dari hasil ibadahnya itu dalam cara berjalannya juga kelihatan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Beliau berkata, "Kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idza masya asra'a wa idza qala asma'a wa idza daraba auja'a wa idza at'ama asba'a." kana huwan nasiku kana huwan nasika haqqa kata Aisyah Umar ibn Khattab radhiyallahu an dulu masih ketika masih ada ketika Aisyah menyampaikan perkataan ini Umar sudah tidak ada dulu ketika Umar masih ada dia itu kalau berjalan cepat kalau berbicara pasti didengar kalau memukul itu amat sangat menyakitkan. Dan kalau memberi makan itu sampai orang yang dikasih makannya kenyang. Dan dia adalah seorang ahli ibadah sejati. Kalau malam tangisannya tidak bisa disembunyikan ketika tahajud kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sikapnya dalam keseharian, gestur tubuhnya dan seterusnya diterangkan oleh Aisyah tidak terlihat seperti orang loyo. Kalau berjalan cepat, kalau berbicara terdengar, kalau umpamai memukul lawan, memukul musuh, itu sekali pukul langsung, tum, langsung tumbang. Kalau memberi kepada orang itu sampai puas. Ini orang yang semulia-mulia atau sebenar-benar ahli ibadah. Berkata Muhammad bin Ubaid At-Tanafis, At-Tanafisi, salah seorang di antara ulama yang berguru kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in. Dia berkata, "Samitu Sufyan yakni Ats-Tsauri yaqul" Ya ma'syaral qurra irfa'u ru'usakum la tazidu takhashshu ala ma fil qalb faqad wadaha at-tariq fattaqullaha wa ajmilu fit talab Aku mendengar Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata wahai para ahli qura para ahli ibadah maknanya ya angkat kepala-kepala kalian. Jangan sampai ekspresi lahiriah kalian kekhusyuannya melebihi apa yang ada di dalam hati. Kadar kekhusyuan hati cuma lima umpah, tapi menampakkan dalam ekspresi gestur tubuh, ekspresi wajah sepuluh umpamanya. Jangan sampai seperti itu. Karena jalan dari kehidupan itu demikian jelas dan gamblang. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan ajmilu fit talab. Perindah ketika mencari keriduan Allah Azza wa Jalla. Riwayat ini dinukil dari kitab Hilyatul Auliya Sunan Imam Abu Nuaim. Berkata imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala فالخاشع لله عمد قد خمدت نيران صحوته وسكن دخانها عن صدره فانجل الصدر وأشرق فيه نور العظمة فماتت شهوة النفس للخوف بالسكينة للخوف والوقار الذي حشي به وخمدت الجوارح وتوقر القلب واطمأن إلى, إلى, إلى الله وذكره بالسكينة التي نزلت عليه من ربه فصار مخبتا له والمخبت المطمئن فإن الخبت من الأرض ما اطمأن فاستنقع فيه الماء فكذلك القلب المخبت قد خشع واطمأن kalbuk atil mutmainnah minal arad allati yajri ilaihal ma fastaqirru fiha Kata Imam Ibn Qayyim, orang yang khusyuk karena Allah adalah seorang hamba yang sudah padam api syahwat dalam dirinya. Sudah hilang awan-awan syahwat dari dadanya. Lalu dadanya pun lapang. Lalu terpancarlah sinar keagungan dari jiwanya. Lalu matilah syahwat dari dirinya. Karena takutnya kepada Allah. Karena tentramnya jiwanya. Dan meredak juga tindakan anggota badannya dalam memenuhi syahwat yang diinginkannya. Lalu hati pun lapang dan tenang ketika mengingat Allah Azza wa Jalla yang ketenangan ini Allah turunkan ke dalam hatinya lalu bertambahlah keimanannya. Lalu dia pun menjadi mukhbit kepada Allah. Mukhbit adalah orang yang hatinya tenang. Karena khabat Tanah disebut khabat apabila tanah itu datar dan bila air dituangkan di atas tanah itu air itu tergenang. Lalu genangan air pun tenang, tidak ada riak sedikit pun. Karena tidak ada aliran air. Maka hati yang mukhbit adalah hati yang khusyuk, yang tenang, seperti tanah yang lapang dan datar yang dialirkan air kepadanya lalu air pun tergenang di atas tanah tersebut. Jadi ketenangannya itu menyebabkan dia itu bertindak cool dan kalem. Dan ini efek dari turunnya sakinah dan sakinah tersebut menambah imannya sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Fat ayat yang keempat huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'imanihim. dialah Allah yang telah menurunkan sakinah atau ketentraman jiwa dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Wa alamatuhu adapun tanda-tanda orang yang khusyuk adalah ayasjuda baina yaday rabbih ijlalan wa dhullan wan kisaran baina yadayhi sajdatan la yarfa'u ra'sahu anha hatta yalqa. Tandanya adalah dia akan sujud di hadapan Allah dengan sujud yang dipenuhi oleh sikap memuliakan Allah, mengagungkan Allah, serta merasa diri amat sangat rendah dan hina. Lalu hati pun amat sangat sensitif di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia sujud dengan sujud yang dia tidak akan mau mengangkat kepalanya dari tanah tempat sujud sampai dia berjumpa kelak dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi sujud itu wujud nyata dari kekhusyuan hati yang kemudian ditopang, diaplikasikan oleh kekhusyuan anggota badan. Anggota badannya sujud. Dan selaraslah kondisi hati dengan sikap anggota badan dengan apa yang dibaca dalam sujud. Hatinya merasa hina dan rendah di hadapan Allah. Lalu badannya juga bagian yang termula dari tu, termulia dari tubuhnya yaitu apa? Wajahnya disimpan di tempat yang paling rendah di hadapan Allah lalu zikir yang terucap dari lisannya meninggikan Allah mensucikan Allah Azza wa Jalla sebagai wujud rendahnya dia di hadapannya yang dibaca dalam sujudnya adalah subhana rabbiyal a'la maha suci Allah Robku yang paling tinggi. Kenapa ketika ruku, ketika sujud harus tasbih? Karena ruku dan sujud adalah sikap merendah. Sikap menghinakan diri. Nah, Allah suci dari kerendahan, suci dari kehinaan. Suci dari seluruh aib. Allah tidak rendah, tidak hina. Maka tasbih. Subhana Lalu tasbihnya itu dipadukan dengan ditinggikannya Allah atau diagungkannya Allah. Di dalam ruku Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Rabbku yang sangat agung, di dalam sujud Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah Rabbku yang paling tinggi. Jadi selaras antara kondisi hati, sikap anggota badan, dengan zikir yang diucapkan oleh lisan. Inilah hakikat dari kekhusyuan. Itu adalah orang yang khusyuk kata Imam Ibn Qayyim. Wa ammal qalbul mutakabbir. Adapun hati orang yang takabur. Fa innahu qad ihtazza bitakabburihi wa rabba fahuwa kabuk'ati raibah minal ard la yastaqiru alaihil ma hati yang takabur itu adalah hati yang menolak karena sikap takaburnya takabur itu kan merasa lebih besar merasa tinggi coba seperti tanah di dataran tinggi yang keras diarir, dialiri oleh air air itu tidak tertahan tidak terserap dan tidak tergenang si tanah yang berada di tempat yang tinggi dan kondisinya keras menolak menetapnya air dalam dirinya mengalir terus saja begitu air itu tidak bisa tertahan dan tidak bisa tergenang seperti itulah hati yang takabur. Oleh karena itulah maka disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih wa ammat tamawut wa khusyu'in nifaq huwa halun inda takallufi iskanal jawarih tasannuan wa miraatan wa nafsuhu fil batin syabatun tari'ah Zatu syahwatin wa iradah fahuwa yakhsha'u fil zahir wa hayatul wadi wa asadul ghabah rabidun baina jambaihi yantadirul farisah Adapun khusyuknya orang-orang munafik yang dipenuhi kepura-puraan adalah kondisi ketika seseorang memaksa-maksakan diri dengan cara bersandiwara menampakkan kehusuan dalam anggota badan karena ingin dilihat batinnya sendiri bergelora dengan syahwat syahwat dan keinginannya menggebu-gebu di dalam dadanya jadi menunggu saat sepi atau saat tidak ada orang yang mengenal atau dikenalnya. Begitu tidak ada orang yang mengenalnya atau tidak ada manusia lain di sana, maka begitu ada kesempatan melampiaskan syahwatnya, dia akan melampiaskan. Tak ubahnya bagaikan di sini sebut wahayatul wadi, seperti ular di lembah atau seperti singa gunung yang rabid. Rabid itu apa ya? Rabid bahasa bahasa Sundanya sedang sedang depak. Tahu depak? Sedang ya depak. Nah, meletakkan kedua kaki menghamparkan kedua kaki sampai sikutnya, kedua kaki depannya ya di tanah. Ini depak namanya ya. Dia menunggu-nunggu mangsa lewat. Ular diam. Menung dengan posisi siap menyergap kalau ada mangsa lewat. Singa juga depak. Rabid menunggu mangsa lewat untuk dia terkam. Begitu datang mangsa tak menunggu lama langsung diterkamnya. Inilah syahwatnya orang-orang munafik. Di saat banyak orang, dia menunjukkan kesolehannya. Di saat ada orang banyak atau yang mengenalnya, dia bertindak seolah-olah manusia yang paling takwa. Tapi syahwat di dalam dirinya tetap menggelora. Begitu ada kesempatan yang dia anggap aman dari pandangan orang untuk berbuat dosa yang menyenangkan, langsung dia melakukannya. Seperti tadi, singa diam ketika belum ada mangsa. Ular diam ketika belum ada mangsa yang bisa dia terkam. Begitu mangsa lewat, dalam detik itu juga langsung dia bertindak. Inilah dua jenis kehusuan. Pertama, khusyuk, orang-orang mukmin yang muncul dari hati lalu teraplikasi dalam amal. Adapun orang munafik khusyuknya hanya dalam aspek lahiriah tapi hatinya sebenarnya keras dan gersang dia hanya acting, hanya pretending, hanya pura-pura, hanya bersandiwara menampakkan kehusuan secara zahir ya. Inilah dua jenis kehusuan. Lalu bagaimana caranya meraih kekhusyuan? Ini yang kita tunggu-tunggu. Ini pertanyaan yang sejak awal dibahas tentang khusyuk muncul. Ustaz bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Jawaban saya tunggu beberapa bulan lagi. Itu akan dibahas sekarang saatnya dibahas ya. At-tariq ilal khusyuk. Cara meraih kekhusyuan. Ada banyak poin cara meraih kehusuan, tapi yang akan kita terangkan pada kesempatan ini, pada kajian kita rutin ini, hanya delapan poin, delapan langkah meraih kehusuan. Tapi saya tidak janji ke delapan poinnya bisa terbahas tuntas sekarang ya. Kalau nggak tuntas, nanti hari Kamis yang akan datang dilanjut. Adapun yang pertama, pertama aja sudah uh, berat bukan mainnya. Istihdharu nadharillahi ta'ala ilaik. Selalu hadirkan perasaan selalu diawasi oleh Allah. Ini yang disebut dengan muraqabah. Tanamkan muraqabah. Bahwa Allah itu selalu mengawasi, melihat kita, lahir dan batin kita, dalam bergeraknya kita atau diamnya kita, dalam sholat kita, bacaan kita, berdiri kita, duduk kita, ruku kita, sujud kita. Baik di luar sholat ataupun di dalam sholat, Allah lihat, Allah tahu, Allah selalu mengawasi. Maka sudah kita terangkan khusyuk tidak hanya di dalam sholat. Khusyuk itu juga di luar sholat. Setiap saat. Salah satu di antara makna khusyuk yang sudah kita terangkan adalah Al-khawfud da'imu fil qalb. Selalu merasa takut dalam hati. Rasa takut yang selalu melekat dalam hati setiap saat. Dimanapun, sedang apapun, kapanpun. Termasuk juga di luar sholat. Khusu itu hanyalah ibadah hati. Tapi efeknya nampak pada anggota badan di dalam setiap perbuatan hamba. Khusu baru terpisah dari hati ketika orang tersebut lalai dari sifat muraqabah. Lalai bahwa dirinya diawasi oleh Allah. Lupa, tidak ingat, tidak sadar bahwa sedia itu sedang dilihat, diawasi oleh Allah, dicatat oleh malaikat pencatat kiri dan kanan, disaksikan oleh beberapa malaikat lain yang ada di sekelilingnya lupa akan hal itu alias lalai maka hilanglah kekhusyuan hilanglah rasa takut ketika itu hilangnya rasa takut berarti hilangnya kekhusyuan berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah yang beliau terangkan dalam kitab Madarijus Salikin kata beliau al-khusyu huwa al-istislamu lil hukmain ad-dini syar'i bi adami mu'aradatihi bi ra'yin wal syahwah wal qadari bi adami talaqqihi bi tasakhut wal karahiyah wal i'tirad. Khusu adalah tunduknya kita kepada dua jenis hukum Allah. Pertama, hukum dini syar'i. Hukum agama, aturan agama, perintah larangan berupa apa? Tidak menentang agama baik dengan ro'yu ataupun dengan syahwat. Dengan syahwat contohnya melanggar larangan hanya karena mengikuti syahwat. Rata-rata apa yang dilarang oleh Allah kan menyenangkannya. Memancing menggiurkan syahwat. Ingin selalu mencicipi apa yang Allah larang. Nah, tunduk dan patuh kepada hukum Allah yang syar'i dini berupa syariat, berupa agama dengan cara apa? Dengan cara tidak melanggar, tidak menentang aturan agama baik dengan syahwat atau dengan royu. Dengan royu umpah akalnya dijadikan alat untuk menolak aturan Allah yang dia anggap tidak masuk akal atau dia anggap tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Ini yang pertama, istislam, pasrah saja. Apa yang Allah larang, haramkan. Apa yang Allah perintahkan dengan perintah yang wajib, wajibkan. Yang sunnah, sunnahkan tidak ditentang dengan ra'yu, juga tidak ditentang dengan syahwat. Ini istislam yang pertama. Tunduk dan patuhnya kita kepada agama dan syariat. Kedua, istislam kepada hukum qadari, hukum kauni, kepada takdir dalam bentuk tidak menentang takdir Allah berupa membenci suudon dan tidak rela kepada takdir yang menimpanya tapi menerimanya dengan kesabaran wahwa al-inqiyad bil maskanah wa dzulil li amrillahi wal qada jadi ketika musibah yang Allah takdirkan menimpa, dia tidak marah kepada Allah, tidak protes kepada Allah, tidak mempertanyakan keadilan dan ketetapan Allah atas dirinya. Tapi dia menerimanya dengan sabar, dengan iktikad yang kuat, dengan keyakinan yang mantap bahwa musibah ini pasti baik untuk dirinya. Atau jangankan Allah ya kepada manusia. Manusia kepada manusia lain yang dicintainya pun demikian. Coba umpamanya ya. Seorang guru kepada muridnya sayang, cinta, ingin muridnya ini meraih kebaikan, pinter, berprestasi, cerdas untuk masa depan muridnya itu sendiri, untuk kepentingan muridnya sendiri agar si muridnya ini pintar, cerdas, rajin, seringkali diberi sesuatu yang memberatkan muridnya. Dikasih PR, awas, kalau nggak dikerjakan dijiwir. bahulanya, dulu dijiwir, sekarang guru nggak berani menjiwir murid. Ya, karena apa? Murid dijewer, orang tua bertindak. Mana dijewer, cek, wah sampai merah, ceklek dipoto, lapor polisi nih. KDRS. Kekerasan dalam sekolah. <laughs> Di penjara tuh gurunya. Dulu mah nggak ada yang begitu. Dulu mah hampir setiap hari baris dulu di luar kelas, masuk kelas sambil nunjukkan ini kan kuku ya diperiksa si guru teh sambil pegang mistarnya mistar kayu yang gede teh begitu panjang dan kotor ceplak kerepeng atunya nah, ada laporan-laporan ke polisi dulu ngasih PR nggak dikerjakan disetrap dihukum ya ke depan kamu angkat kaki sebelah pegang kuping kanan oleh tangan kiri kuping kiri oleh tangan kanan kumaha oh begini ya sejam <laughs> bayangkan sekarang nggak ada yang berani begitu nah terasa berat oleh murid apakah si guru memberikan per itu karena benci yang saya nggak suka kepada dia nih diberatkan dikasih per apakah begitu enggak tapi apa hasilnya? Hasilnya orang itu jadi rajin di, di rumahnya, jadi pulang ke rumah langsung dikerjakan, nggak nggak bisa mengerjakan, nanya ke kakaknya, nanya ke orang tuanya dan seterusnya. Jadi aja terlatih belajar, jadi cerdas, jadi pinter, jadi terbiasa. Begitu terus. Kalau udah levelnya lebih tinggi, level SLA, level perguruan tinggi, tugasnya PR-nya bukan dua kali tiga sama dengan berapa, bikin paper. Harus mikir, harus cari buku, baca-baca, terus ketik, gitu kan. Terlatih. Terbiasa membaca, terbiasa merangkai kata dan kalimat, terbiasa mengetik. Jadi sambil merem juga nanti bisa ngetik nggak perlu lagi dilihat tuts si hurufnya apa sambil merem bisa paling salah terlatih dia itu manusia kepada manusia orang tua ke anaknya azan dibangun-bangunkan kalau nggak bangun dijemel dijemel nggak mempan ambil raket listrik <laughs> pasti loncat tuh orang ya Terus beres itu kamu sapu tuh. Kamu nyupir tuh, nyuci piring. Kamu ngebel tuh. Terasa berat oleh si anak. Tapi berefek bagus. Anak jadi bisa nyupir. Anak jadi bisa ngepel. Anak masih jadi bisa nyapu, bisa beres-beres. Tadi nama nyapu awalnya masih baralak kene. Ngepel masih banyak yang kotor kene nyupir masih bau sabun keneh kan gitu satu dua kali biasa sudah sekian puluh kali bersih sudah sudah terbiasa mah nggak perlu disuruh lagi hanya nyupir hanya ngepel nggak dia hidang sendiri hidang itu kreatif sendiri jadi efeknya baik walaupun awal-awal terasa berat itu orang ke orang apalagi Allah azza Jalla kepada manusia Makanya musibah yang Allah berikan kepada manusia pasti baik. Tidak ada yang berefek buruk. Satu-satunya keburukan dalam musibah hanya menderita, baik capek, lelah atau sedih. Hanya itu. Tapi keuntungannya banyak. Apa keuntungannya? Dosa gugur terhapus oleh musibah itu makin hebat musibah makin gede penderitaan makin banyak gede dosa yang gugur terus pahala ditim, di, di, digelontorkan dengan jumlah yang tak terkira innama yuafas sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah akan memberikan pahala kepada orang sabar itu tanpa dihitung-hitung, dikelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Doa orang yang kadang sedang kena musibah itu di, di, dikabul oleh Allah, didengar dan ditunaikan, dikabulkan. Derajat kemuliaannya meningkat lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Dan banyak lagi keutamaan lain dari musibah. Makanya musibah Allah berikan untuk kebaikan orang tersebut. Makanya manusia yang paling hebat dan banyak musibahnya adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Siapa? Para nabi, para rasul. Nabi SAW bersabda, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma solihun, thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling hebat musibahnya, ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang soleh. Kemudian orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Yubtalar rajulu ala hasbidi ala hasbidini fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin hebat ujian yang Allah berikan kepadanya. Makanya kalau Allah mencintai seseorang, Allah ingin orang itu memperoleh banyak kebaikan. Salah satunya dikasihlah musibah. Makanya musibah itu tanda cinta Allah kepada dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah ujian kepada mereka. Nah, yakin akan hal ini, maka orang tersebut ketika memperoleh musibah tidak akan tidak rela alias rela, tidak akan tidak ridho alias ridho, tidak akan suudon kepada Allah, tidak akan mempertanyakan ya Allah kenapa coba cobaan kepada saya begini bertubi-tubi, nggak akan seperti itu. Tahu ini untuk kebaikan dirinya. Nah, itulah salah satu di antara bukti nyata keikhlasan orang itu, kekhusyuan orang itu. Kalau tidak khusyuk nggak akan begitu. Kalau tidak begitu berarti orang itu tidak khusyuk. Karena khusyuk maknanya adalah pasrah kepada dua hukum Allah. Hukum syar'i dini berupa syariat dan agama ini. Dan hukum kauni qadari berupa takdir, kepada hukum agama yang syar'i tunduk dan patuh melaksanakan perintah menjauhi larangan tidak melanggar tidak menentang baik dengan syahwat atau dengan ra'yunya dan kepada takdir Allah azza wa jalla dia pasrah dia sabar dia ridha dia meyakini pasti itu baik untuk dirinya tidak membencinya dan tidak suudzon kepada Allah azza wa jalla Berdasarkan hal itulah maka berkata lagi Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih. Wattila'ihi ala tafasili ma fil qalbi wal jawarih. Wa khawful abdil hasil min hadha yujibu lahu khusyul qalbi la mahallata. Wa kullama kana ashadda istihdaran lahu kana asyadda khusyu'an wa innama yufariqul khusul qalbi idza ghafala an ittila an ittila illahi alaihi wa nadharihi ilaihi jadi menyadari bahwa Allah selalu melihat setiap rincian di dalam hati dan anggota badannya. Rasa takut seorang hamba lahir karena khusyuknya hatinya. Setiap kali dia menyadari bahwa Allah mengawasinya, semakin dahsyat kadar murokobah dia kepada Allah, kadar khusyuknya pun pasti meningkat. Dan ketika khusyuknya meninggalkan hatinya, lalailah dia dari kesadaran bahwa dia selalu diawasi dan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini contoh umpamanya orang-orang yang sudah mewarisi, menerima warisan khusyuk. Di dalam hatinya rasa takut baik ketika menyendiri atau terang-terangan, siang ataupun malam, dalam setiap keadaan. Nampak pada ekspresi wajah, nampak juga pada sikap anggota badan. Contoh pertama, berkata Abdullah bin Abi Sulaiman. Kana Ali bin Husain Zainal Abidin rahimahullah. ida masya la tujawizu yaduhu fakhidaihi. Wa la yakhtiru bi Wa kana idza qama ila salah akhadatu akhadathu ri'dah فقيل له ما لك فقال ما تدرون بين يدي من من أقوم ومن أناجي وكان إذا توضأ للصلاة إصفر لونه من شدة الوجل والحياء والخوف واستعار عظمة الله والنظر إليه فيقدم على صلاة يناجي فيها ربه فيظهر ذلك سفرة في وجهه Ali bin Hussein Zainal Abidin. Ali putra Hussein, Hussein putra Ali. Ali anaknya Hussein, Hussein anaknya Ali. Liar apa tidak? Tidak. Jadi bapaknya Hussein namanya Ali, anaknya Hussein juga namanya Ali. Ini anak eh, orang ulama zaman dulu saking kagumnya kepada bapaknya, nama bapaknya dikasih ke anaknya agar anaknya kayak bapaknya tuh. Jadi Ali anak Husain, Husain anak Ali. Ali anak siapa? Abu Talib. Abu Talib anaknya siapa? Siapa bapaknya Abu Talib? Abdul Muttalib. Siapa bapaknya Abdul Muttalib? Hashim. Siapa bapaknya Hashim? Abdul Manaf. Sudah kita bahas kemarin di Cipaganti ya. Nah, jadi Abu Talib itu siapanya Nabi alaihi salatu Pamannya. Punya anak namanya Ali bin Abi Talib. Ali punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Lihat solehnya Ali. Ali bin Hussein Zainal Abidin apabila dia berjalan kedua tangannya tidak lepas dari kedua pahanya dan apabila dia berdiri hendak sholat dia gemetar ngadeg-deg tuurna nyorot cod gemetar ditanya ada apa denganmu? Kamu sakit? Dia menjawab, tahu nggak kamu? Di hadapan siapa sekarang saya akan berdiri? Kepada siapa saya sekarang akan munajat? Kepada Allah ya enggak? Jadi rasa takutnya, malunya kepada Allah itu merasuk ke dalam seluruh jiwanya. Atau jangankan kepada Allah kepada sama manusia yang sangat kita apa namanya takuti, sangat kita hormati, sangat kita segani. Orang dia termasuk yang hadir semua di sini mungkin pernah mengalami ya. Menjadi karyawan tiba-tiba dipanggil sama bos atau anak SMP, SMA dipanggil ke oleh kepala sekolah menghadap di ruangan. Bagaimana perasaan? Saya dulu pernah merasakan duk duk duk duk duk duk uh, gemper. Tahu gempur? Panik, ada apa? Sampai ke depan pintu kantornya rasa, menapa? menapak, rasa tidak mau mengetuk, nggak jadi lagi dirapihkan dulu. Ya enggak? ngaca dulu ya ngadoa dulu ya Allah tenangkan mau ngetok aduh nggak jadilah saking gugupnya ya begitu tok tok tok silakan masuk Krrr. begitu buka pintu melihat langsung sosok nyata kepala sekolah lebih berdegup kencang lagi pernah merasakan begitu ya Seorang bawahan dipanggil oleh bosnya juga begitu. Atau seseorang mau interview. Padahal yang menginterview bukan bosnya, mungkin calon anak buahnya nanti kalau sudah bekerja ya. Tapi begitu ngantri untuk dipanggil interview ada rasa tegang. Itu baru ke orang loh. Kita merasakan seluruh ketegangan, kepanikan, kebingungan, merasuki seluruh tubuh baru menghadap orang. Nah, seorang mukmin yang sudah hadir di dalam hatinya rasa takut, malu, mahabbah kepada Allah pas musolat itu seperti itu. Dia gemetar seperti yang dialami oleh Ali Zainal Abidin. Apabila dia mau berwudu untuk sholat, beres wudu, maka wajahnya itu apa bahasanya pias. Pias itu apa? Pucat. Menguning. Saking takut bercampur malu, bercampur tegang karena kehadiran rasa pengagungan kepada Allah Azza wa Bisa dibayangkan ketika sholatnya sekhusyuk apa. Dan ketika sholatnya bagaimana dia menjaga seluruh anggota badannya sehingga diyakini sempurna sempurna ketika sedekap sempurna ketika ruku ketika sujud terhayati setiap huruf dari bacaan yang dikeluarkan oleh mulutnya Coba umpamanya bayangkan ketika kita seorang anak buah menghadap bos. Sebelumnya kan dirapihin dulu ya. Pas duduk, berani nggak tumpang kaki? Nggak berani tumpang kaki sambil edeg. Edeg itu artinya menggerak-gerakan tuurnya tuh. Tuh, tuur teh apa? Lututnya digerak-gerakan atau sambil begini ya atau sambil cungklik cungkedang siapa si kursinya itu didorong ke belakang berani nggak begitu nggak nggak akan berani ya kadang-kadang gatal juga ditahan nggak pernah atau umpamanya jarang ada orang umpamanya ketika menghadap bosnya gatal di punggung begini dulu lebih baik ditahan kalau harus menggaruk digesek-gesek <laughs> begini ke kursinya. Itu baru ke orang. Bayangkan seorang mukmin dengan rasa takut yang besar kepada Allah ketika sholatnya bagaimana. Dari Abdurrahman bin Hafaz Al-Qurashi dia berkata, "Kana Ali bin Husain idza tawadha'a isfarra, fayaqulu lahu ahluhu ma hadha alladhi ya'taduk?" Fayaqul tadruna baina yaday man uridu an akum. Ali bin Husain bila sudah berwudu wajahnya itu pucat. Keluarganya bertanya, "Kamu kok biasa begitu setelah wudu pucat, setelah wudu pucat? Kebiasaan ada apa?" Dia menjawab, "Tahukah kalian kepada siapa sekarang saya akan menghadap?" Di hadapan siapa sekarang saya akan berdiri? Sampai ada seorang namanya Khalaf bin Ayyub. Ketika sholat ada lalat. Kalau kita, apa yang kita kita tepiskan begitu. Dia mah enggak, dibiarkan lalat mau ngapain, mau hinggap, mau cuma muter-muter gitu, mau show di hadapan mata dia, dibiarkan. Tidak seperti seolah-olah tidak merasa terganggu dengan hal itu. Ditanya, kaifatas biru ala Dalik, Bagaimana kamu bisa ber, ber, bisa sabar atas hal itu? Bisa tahan kalau kita menyangka nyamuk dari jauh ngeong-ngeong padahal nggak ke kita tuh. Jauh, tok, lagi sholat tuh kan gitu ya. Apalagi kalau ke kita. Ini lalat dibiarkan. Ditanya, bagaimana engkau bisa bersabar atas hal itu? Dia menjawab, Balagani annal fussaqa yasbiruna tahta aswati sultan fayuqal yuqala fulanun sabbur wa yaftakhiruna bidzalik fa ana qa'imun baina yadi rabbi afa'ataharraku bidhubab. telah sampai berita kepadaku bahwa orang-orang fasik orang fasik itu orang yang sering melanggar syariat yang terkena hukuman fisik seperti mabuk, judi dan yang sejenisnya dicambuk. Dicambuk. Itu orang-orang fasik. Telah sampai kepadaku bahwa orang-orang fasik bersabar tahan ketika dipecut oleh penguasa agar dikatakan oleh orang dia kuat, dia sabar, lalu dia bangga dengan hal itu. Aku berdiri di hadapan Rabbku, apakah aku harus bergerak hanya karena seekor lalat? Seperti itu tuh. Riwayat ini salah satunya dinukil oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang menceritakan tentang bagaimana kekhusyuan para ulama terdahulu ketika sholatnya sampai tidak terganggu dengan lalat. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Suatu saat dia terkena panah di bahunya. Bahu kena panah nggak mati karena nggak ada organ vital, nggak masih jauh dari jantung. Tapi panah itu kan tidak bisa begitu saja dicabut karena ada ada kaitnya kan. Kalau dicabut otomatis daging-dagingnya akan terbawa gitu ya. Dan pasti sakit. Saat itu belum ada anestesi, belum ada obat bius mungkin. Bagaimana cara mencabutnya? Dia berwudu dua rakaat kata dia dakhul da'au. Biarkan dia dan biarkan saya sholat dan cabutlah panah itu ketika saya sholat. Lalu dia sholat. Ketika sholat, panahnya dicabut, tidak merintih, tidak menjerit. Karena apa? Karena fokusnya perhatian dan hati dia kepada apa yang dia baca dalam sholat. Berdasarkan hatilah kehusuan para ulama terdahulu itu sampai seperti itu. Ya. Nah, kehusuan ini lahir dari adanya muraqabah. Kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi dia, selalu melihat, memperhatikan baik aspek lahir maupun aspek batin. Kesadaran inilah yang mempengaruhi kadar kekhusyuan kita, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Inilah Cara yang pertama meraih kehusuan. Muraqabah. Saya yakin nanti akan ada pertanyaan. Sebelum ditanyakan saya jawab sekarang. Bagaimana caranya agar memiliki sifat muraqabah ya? Saya jawab sekarang setelah beres kehusuan ini kita masuk bab muraqabah. Tapi tidak langsung setelah ini, setelah cara meraih kehusuan, kita akan membahas buah dari kekhusyuan. Oh, buahnya itu luar biasa. Setelah buah dari kekhusyuan, poin terakhir adalah kisah-kisah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nanti kita akan bahas di poin terakhir bagian dari uh, materi kekhusyuan ini. Setelah itu baru murokobah ya. Inilah yang pertama. Kedua, cara meraih kekhusyuan yang kedua. Tarakubu afatin nafsi wal amal bin naqad wa ru'yatu fadli kulli dhi fadlin. Kedua, selalu tarakub terhadap dosa dan kesalahan. Tarakub itu selalu apa? Muhasabah, introspeksi. Selalu introspeksi. Menghitung-hitung, menyadari kekeliruan diri dan amalan-amalan buruk yang dilakukannya. Untuk dikritik, autokritik. Dan melihat keutamaan orang-orang yang memang memiliki keutamaan. Apa sih efeknya hal ini terhadap kekhusyuan? Berkata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin ketika menerangkan poin ini. Farji ila nafsik wandur ila uyubihah fa inna dzalika yurithuka inkisara wa ammal khalqu fala tanzur ila uyubiha fala tanzur ila uyubiha ila uyubihim bal unzur ila mahasinihim fayurithuka dzalika syu'uran bi annaka aqallu min haula'i jami'an wa annaka al-muqassirul mudhnib al-muhtaju ila afi rabbih wa masamihi wa musamahatihi wa ila tashmiri littaqarrubi ilaihi wa ta'atihi Kata Imam Ibn Qayyim Perhatikan dirimu Perhatikan aib-aib dari jiwamu Memperhatikan aib, kekurangan, dosa dan kesalahan bisa melahirkan sikap inkisar. Inkisar itu merasa hina, merasa rendah, merasa tidak layaklah. Karena banyaknya aib. Apa akibatnya? Akibatnya pertama, dia terdorong untuk bertobat agar terhapus dosa akibat aib-aib tadi. Kedua, terdorong untuk memperbaiki kesalahan, kekeliruan, penyimpangan dan aib-aib yang dia miliki ingin ditutup, ingin merubah semua aib itu menjadi kebaikan. Jadi begitu positif efek dari introspeksi terhadap diri sendiri. Itu ketika melihat diri. Adapun ketika melihat orang lain, jangan perhatikan aib-aibnya. Tapi lihatlah kebaikan-kebaikannya. Lihatlah kelebihan-kelebihannya. Lihatlah keunggulan-keunggulannya yang tidak kita miliki. Karena sikap ini akan mewariskan perasaan bahwa kita jauh di bawah mereka bahwa kita orang yang mukasir mudnib mukasir itu orang yang sangat minim dalam melakukan kebaikan yang selalu membutuhkan ampunan dari Allah selalu membutuhkan belas kasihan dari Allah apa akibatnya? Akibatnya dia akan berupaya, berjuang, bertakarub, mendekatkan diri dengan mentaati Allah Azza wa Jalla. Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah mengutip pendapat salah satu ulama as-salaf. Sebagian ulama menyatakan ini marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi sanadnya dhaif. Tapi isinya bagus. Riwayat ini menyatakan alamatus sa'adah arba'ah. Tanda-tanda kebahagiaan itu ada empat. Pertama adalah bilmal madiyah. Mengingat-ingat dosa-dosa masa lalu. Diingat-ingat terus. Tapi efek yang muncul harus bagus, harus positif. Dengan mengingat dosa, dia menyesal. Dengan mengingat dosa, dia takut akan azabnya. Dengan mengingat dosa, dia kapok. Dengan mengingat dosa, dia akan memperbaiki diri. Dengan mengingat dosa, dia akan memacu diri untuk menjadi lebih baik. Kedua, nisyanu hasanil madiyah. Kedua, tanda kebahagiaan adalah melupakan kebaikan-kebaikan dia di masa lalu. Kebaikan kita jangan diingat-ingat. Kalau diingat-ingat nanti ujub, nanti takabur. Nanti merasa sudah banyak kebaikan padahal satu kali tapi diingat-ingat tiap hari. Jadi dia merasa tiap hari berbuat kebaikan. Akibatnya ujub, akibatnya takabur, akibatnya tidak memacu diri untuk menjadi lebih baik lagi. Nisyana, nisyanul hasanatil madiyah. Melupakan kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Ketiga, an-nadharu ila man huwa fawqahu fid melihat kepada orang yang di atas dia dalam urusan agama. Dalam urusan agama menengadahlah. Lihat kepada orang yang lebih baik agamanya dari dia, baik ilmu maupun amalan. Lihat kepada orang yang lebih faham agamanya. Lihat kepada para ulama, para asatid, para eh, duat, orang-orang yang lebih berilmu dari segi agama dibanding kita. Lihat juga kepada orang-orang yang mungkin ilmunya selevel dengan kita dalam hal agama, tapi ibadahnya, amalnya jauh lebih baik daripada kita. Lihat. Maka dengan melihat Orang yang di atas dia dari segi agama dia akan terpacu untuk meniru. Dia merasa aduh dia ketinggalan oleh orang lain. Akibatnya apa? Dia tawadhu dan dia berupaya, berupaya untuk untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Akhirnya dia terpicu belajar. Duh, orang lain hafalnya sudah 10 juz ya. Saya baru 10 ayat tuh ketinggalan nih saya. Saya harus kejar. Kalau nggak terkejar minimal mendekati, ya. Akhirnya terpacu begitu. Inilah tanda kebahagiaan yang ketiga. Keempat sebaliknya wanadoro ilaman huadunahu dunya. Melihat kepada orang yang berada di bawah dia dalam urusan dunia. Lihat kepada orang yang lebih miskin, yang lebih susah, yang lebih rendah, yang lebih uh, dianggap status sosialnya lebih rendah daripada dia, ya. Maka dengan melihat kepada orang yang di bawah dia dalam urusan dunia muncul rasa syukur alhamdulillah. Saya begini, orang lain tuh uh, repot banget. Muncul rasa syukur kedua, muncul rasa jiwa sosialnya itu muncul kasihan ya. akhirnya merogoh saya ada pas-pasan tapi itu lebih butuh ah akhirnya merogoh akhirnya diberi itulah empat tanda kebahagiaan sebaliknya wa alama, wa alamatus arba'ah tanda kebinasaan ada empat sebaliknya dari yang tadi pertama zikrul hasanatil madiyah selalu mengingat-ingat menyebut-nyebut kebaikan dia di masa lalu kedua nisyanudunubil dzunubil madiyah melupakan dosa-dosa di masa lalu akhirnya tidak ditobati orang melakukan dosa wajarlah kita manusia nggak pernah lepas dari kesalahan sudah tobatnya enggak Manusia itu tidak pernah lepas dari kesalahan, betul. Tapi setelah kesalahan itu wajib tobat dan berubah. Untuk di masa yang akan datang tidak boleh dilakukan lagi gitu. Dan inilah yang membedakan mukmin dengan munafik. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan seorang mukmin melihat dosa-dosanya bagaikan melihat gunung berada di atasnya. Dia takut kalau-kalau gunung itu menimpa dirinya sampai pejet. Adapun orang munafik melihat kesalahan dan dosa-dosanya ibarat seseorang yang melihat ada lalat di hadapan mukanya, dia tepis begitu saja, sekali tepis terusir sudah. Menganggap enteng terhadap dosa dan kesalahan. Ya. Inilah yang kedua yaitu introspeksi diri dan melihat kelebihan orang untuk diambil sebagai pelajaran bagi kita dan ingat introspeksi diri harus melahirkan dampak yang positif berupa menyesal sudah melakukan dosa dan kemaksiatan berupa berhenti berupa eh, kapok lagi berupa dia memperbaiki kesalahan itu di masa yang akan datang tidak untuk diulang tapi untuk diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Apa hubungan antara introspeksi dengan kehusuan? Hubungannya sangat erat sekali. Dan ini akan diterangkan pada hari Kamis yang akan datang. Sekarang mah tinggal 15 menit lagi waktu yang tersisa. Kita sisakan saja untuk bertanya jawab. Insya Allah lanjutan dari penjelasan ini akan kita teruskan sepekan mendatang. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana cara menahan syahwat dan bagaimana jika kita terus-menerus menahan syahwat, diri kita akan memiliki keinginan. Barakallahu fiik. Pertama apa yang dimaksud dengan syahwat? Mana syahwat adalah keinginan untuk memiliki dan menikmati sesuatu. Syahwat terhadap dunia. Syahwat ini bukan sekedar berkaitan dengan masalah seksual semata-mata. Tidak. Syahwat terhadap makanan, syahwat terhadap jabatan, terhadap pangkat, terhadap popularitas, terhadap uang, kekayaan, terhadap benda tertentu yang amat sangat kita inginkan baik HP maupun uh, laptop atau tablet atau kapsul atau dan sejenisnya ya. Ah, keinginan untuk memiliki dan menikmati sesuatu itu syahwat ya. Bagaimana caranya agar kita mampu menahan diri dari syahwat tersebut? Pertama, pertama nih ingat bahwa pelampiasan terhadap syahwat itu akan dihisab, ditanya. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im." Kemudian kamu benar-benar pada hari itu, hari kiamat akan ditanya tentang semua nikmat. Jadi meraih melampiaskan syahwat berupa kenikmatan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau itu sesuatu yang halal seperti makanan, minuman yang halal seperti umpamanya memiliki uang dengan cara yang halal atau yang sejenis itu. Maka itu dihisab apakah kita syukur apa kufur. Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Allah. Apakah aku akan syukur atau akan kufur? Kalau syukur oleh Allah ditambah di dunia dan di akhirat diberi pahala. Kalau kufur maka itu nikmat dicabut diganti dengan azab dan di akhirat memperoleh azab yang lebih dahsyat. Itu kalau yang halal, kenikmatan yang kita rasakan secara halal. Adapun kalau itu adalah sesuatu yang haram, maka double hisabnya. Pertama, dihisab aspek haramnya. Yang kedua, kenikmatan yang kita rasakan akibat perbuatan haram tersebut itu jangankan di akhirat, di dunia saja itu harus dilaksanakan loh. Si pemabuk, si penjudi kan harus diapa Harus dicambuk. Pembunuh dibunuh lagi. Pezina diapakan? Kalau orang itu sudah pernah menikah, baik masih punya istri ataupun sudah, diapakan? Dirajam. Sehingga seluruh tubuh yang ketika melakukan perzinahannya merasakan kenikmatan, hukumannya di dunia juga harus seluruh tubuhnya merasakan kesakitan. Baru terhapus tuh dosanya. Kebayang nggak di akhiratnya kayak gimana? Nah, oleh karena itu, pertama dengan mengingat hal itu kita akan menahan diri karena semua yang kita nikmati ini akan ditanya dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kedua, ah kedua. Syahwat terhadap sesuatu yang halal. Seperti uang dengan cara yang halal, makanan dengan cara yang halal, Mungkin jabatan pangkat diraih dengan cara yang normal wajar karena prestasi dan karir kita, skill kemampuan kita, presta, prestise kita, prestasi kita lalu memperoleh jabatan atau pangkat um, halal umpamanya. Ya. Ah, bagaimana cara menikmatinya? Pertama, niatkan meraih semuanya itu sebagai alat untuk kebahagiaan kita di akhirat. Kalau kita berupaya mencari uang, niatnya agar uang ini jadi sumber pahala bagi saya di akhirat. Keluarkan zakatnya kalau sudah kena kewajiban zakat. Kalau belum infaknya, sodakohnya. Salurkan ke sesuatu yang pemanfaatannya permanen untuk masjid, untuk madrasah, untuk uh, pesantren, untuk uh, peralatan yang dibutuhkan untuk dakwah. Coba ini mikrofon ini berapa ratus atau ribu kali dipakai ini. Dipakai ngaji, dipakai membaca Al-Qur'an, dipakai kebaikan. Setiap dipakai pahalanya ngalir kepada yang wakaf yang nyumbang ininya nih. Nih lampu, nih kamera, setiap kali dipakai yang nyumbangnya itu dapat pahala tuh ya. Sound sistemnya tuh tiap hari dipakai berkali-kali. Tower antena radio dengan peralatan yang dipakai siarannya non-stop 24 jam. Satu peralatan tidak berfungsi berhenti siaran. Makanya satu sama lain saling menunjang. Maka itu pemanfaatannya permanen. Nanti akan ngalir pahalanya terus walaupun kita sudah mati itu. Niatkan. Kalau meraih jabatan, niatkan. Jabatan itu untuk menegakkan keadilan. Untuk membantu yang lemah. Untuk mendukung orang-orang yang berada di atas kebenaran. Memberantas yang batil, yang berada di atas kekeliruan sebagai musuh dari kebenaran tersebut. Dengan meniatkan itu dan menerapkannya, maka meraih apa yang kita ingin raih dari kehidupan dunia ini, maka dunia akan menguntungkan kita di akhirat. Ya. Oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan mematikan syahwat atau menahan syahwat maknanya adalah meminij mengatur bagaimana caranya agar apa yang kita inginkan, ingin kita miliki dari dunia ini bermanfaat untuk akhirat kita kelak ya. Wallahu a'lam. Kekhusyuan dan rasa nikmat ibadah saya akhir-akhir ini sering terganggu Ustaz. Kok terganggu saya? karena rasa jenuh oh sering terganggu ustad gitu atunya ayah koma atuh karena rasa jenuh hajat ingin dapat pekerjaan yang layak yang baik untuk menafkahi keluarga belum terkabulkan beberapa bulan yang lalu saya resign dari pekerjaan yang menurut saya syubhat sebagai instruktur fitness karena ikhtilat bersentuhan uh, ada musik susah menundukkan pandangan saat ini kerja serabutan barakallahu fik man taraka syai'an lillah allahu khairan mimma khairan min siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik Cuma harus bersabar. Saatnya insya Allah akan tiba. Saya yakin. Ya. Nah ini lagi kesulitan lapor. Nanti kalau sudah dapatkan yang lebih baik lapor lagi tuh. Jangan pas sulitnya lapor ya. Kita akan doakan rame-rame mudah-mudahan ikhwan ini sabar dan sesegera mungkin diberi ganti yang jauh lebih baik. Yang gajinya puluhan kali lipat daripada gaji di fitness kemarin. Saat ini saya kerja serabutan. Mohon petunjuk Ustaz, mohon doanya juga saya lagi ikhtiar penuh pada seleksi CPNS Kementerian Agama. Ya. Semoga Allah segera memberi yang lebih baik. Belum belum tentu CPNS eh, menjadi PNS di Kemenag lebih baik belum tentu. Tapi kalau itu lebih baik ya mudah-mudahan Allah memudahkan untuk itu. Kalau itu tidak baik, mudah-mudahan Allah segera mengganti dengan yang jauh lebih baik. Apabila saat dahulu kita berbuat maksiat, lalu kita ingin menghapus noda-noda hitam di hati. Apa bisa dengan berpuasa ataukah puasa itu akan percuma karena hati kita sudah kotor? Iya, bisa tentu saja dengan puasa, banyak-banyak baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghadiri kajian-kajian seperti ini, infak dan sodako. Intinya, semua kebaikan menghapus noda, menghapus dosa. Siapa yang bilang? Allah yang mengatakan. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Semuanya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa noda-noda hitam yang lahir akibat dosa itu akan terhapus apapun jenis kebaikan itu puasa ya jelas ya asal saum yang disyariatkan baik saum Senin Kamis Daud Ayamul Bid apalagi Ramadan ya uh, Arafah adapun saumnya saum yang tidak disyariatkan ya jangan saum wadal umpamanya tidak disyariatkan Silakan perbanyak som dan tidak ada yang percuma. Sekecil apapun kebaikan Allah balas ya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Amin. Ingin bertanya mengenai mana yang lebih utama ketika sholat berjamaah datang duluan dan di soft pertama atau telat tapi sholat rawatib di rumah. Iya, barakallahu fiq. Kalau secara umum dibandingkan lebih baik datang di awal. Walaupun rawatibnya otomatis di mana? Di masjid tidak di rumah. Apa keuntungannya pertama? Pertama kita akan sholat tahiyatul masjid. Ya, yang kedua, kita akan lebih lama di masjid menunggu sholat. Siapa orang yang duduk di tempat sholatnya menunggu datangnya waktu sholat karena fisolah dia dianggap sedang berada dalam keadaan sholat artinya dipahalai sama dengan pahala orang yang sholat setelah tahiyatul masjid kemudian kita sholat rawatib qobla kalau ada yang ada qobla ya masih ada waktu kita bisa berdoa antara adhan dan komat dan itu lebih gede pahalanya tahiyatul masjid dapat rawatib dapat mendengar adhan dan menjawab adhan dapat pahala menunggu sholat dapat soft pertama dapat itu kalkulasinya nah sekarang kalau umpah adhan masih di rumah masih di rumah. Nanti beres adan, lalu sholat rawatib. Beres sholat rawatib ke sana langsung komat. Kita nggak ada kesempatan apa? Tahiyatul masjid. Terus nggak ada kesempatan berdoa antara adan dan komat. Terus safnya paling terakhir. Maka secara umum lebih baik datanglah di awal. Kalau bisa sebelum azan sudah ada di masjid ya, kecuali bagi imam. Imam rawatib maka dia datang terakhir ketika qomat mau dikumandangkan. Ya, cukup sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.